Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya <clears throat> Allah menjadikan ilmu itu seperti hujan bagi bumi. Bila Tidak ada kehidupan bagi bumi tatkala ia tidak terkena siraman air hujan. Maka demikian pula hati. Hati kita bisa jadi akan menjadi hati yang mati ketika tidak pernah terkena oleh siraman-siraman ilmu. Maka hendaknya kita terus bersemangat, bersungguh-sungguh dalam bertalabul ilmi, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Ikhwani Fiddin, kaum muslimin, rahimakumullah. Kita akan membaca hadis yang ke-97 dari kitab Usulul Iman di mana topik hadis yang ke-97 ini adalah ajru man ahya sunnatan min sunanihi sallallahu alaihi wasallam pahala bagi orang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata penulis rahimahullahu taala Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu marfu'an Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu al ajri mithla man 'amila biha minan nas la yanqusu min ujurin nasi syai'a ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل اسم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Nabi Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan sunnah itu sepeninggalku ini telah dilupakan maka baginya pahala semisal orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun. Dan barang siapa berbuat satu bid'ah yang tidak Allah ridhai dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa Semisal orang yang mengamalkannya dari manusia tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya serta Ibnu Majah dan ini lafaz Ibnu Majah rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan hadis ini Ucapan Rasulullah man ahya sunnatan min sunnati qad umitat Barang siapa menghidupkan satu sunnahku dari sunnah yang telah dimatikan, maksudnya adalah barang siapa mengamalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah setelah setelah sunnah itu ditinggalkan oleh manusia atau bisa dalam bentuk orang tidak mengenal sunnah itu. Sudah melupakannya. Boleh dalam bentuk mereka melupakannya, meninggalkannya, atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Lalu ada orang yang menyebarkan sunnah itu. Yang mengamalkannya, menghidupkannya kembali. Dari sunnah Rasulullah maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Maka di sini pada penggalan kalimat ini terdapat anjuran, motivasi, dorongan agar menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dilupakan oleh manusia atau sunnah yang tidak diketahui oleh manusia. Kemudian ucapan Rasulullah, "Wa man ibtada'a bid'ata dalalatin la turdi Allah wa rasulahu kana alaihi mithlu ismi man amila biha." Demikian Syekh menyebutkannya dengan lafaz seperti ini. Barang siapa berbuat satu bid'ah, dalalah, yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa dan dosa sebanyak orang yang mengamalkannya. Maka di sini terdapat keterangan bahwa orang yang menghidupkan perbuatan bid'ah atau mengadakan suatu bid'ah, maka dia mendapatkan dosa dan dosa semisal atau sebanyak orang yang mengamalkan kebidaahan tersebut. Maka di sini tentunya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyebarkan bid'ah, yang mempromosikan bid'ah. Tentunya satu hal yang harus kita fahami bersama, jangan sampai muncul sikap fobia dari kita mendengar istilah bid'ah. Ada apa? Kebid'ahan itu adalah perkara yang benar-benar diperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang mendengar istilah sunnah, tapi kenapa kita benci dan tidak suka mendengar istilah bid'ah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingan beliau mengajarkan sunnah memperingatkan bid'ah. Sebagaimana Rasulullah itu dalam berdakwah mubasyiran wa nadhiran. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jangan kemudian bahasakan Rasulullah itu dakwahnya mubasyiran, memberi kabar gembira, membuat orang senang, Wa nadhira bahasanya menakut-nakuti, bukan begitu. Ya memang menakut-nakuti, diperingatkan. Diingatkan tentang neraka agar kita takut memang. Tapi bahasa menakut-nakuti ini memang ada barakallahu fikum tendensi-tendensi tertentu Makanya ingat Al-Quran sendiri menetapkan demikian dakwah Rasulullah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi. Mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Fa ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka di sini terdapat peringatan terhadap orang-orang yang menyebarkan, mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah, berziarah kepada apa yang dinamakan dengan athar as-salihin. Jejak-jejak peninggalan orang-orang saleh yang diistilahkan dengan situs-situs sejarah mencari berkah kepadanya, ngalap berkah di tempat itu. Maka kata Syekh, fahaula alaihim al-ism mithlu asami man tabi'ahum. Mereka akan mendapatkan dosa dan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Hati-hati Ikhwan Fidin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Hadis yang berikutnya yang ke-98 topiknya adalah asbabul fitan. Sebab-sebab terjadinya fitnah. Kata penulis rahimahullahu taala وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين رواه الدارمي وتفقه لغير الدين Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Bagaimana keadaan kalian bila fitnah penyimpangan menyelimuti kalian? Pada fitnah itu anak-anak kecil beranjak dewasa di tengah-tengah fitnah. Orang besar menjadi tua di tengah-tengah fitnah itu. Dan fitnah dijadikan sebagai sunnah yang manusia berjalan di atasnya. Yang bila ia dirubah, maka akan dikatakan sunnah telah ditinggalkan. Maka ditanyakan kepada beliau, Mata dalika ya Abu Abdurrahman, kapan yang seperti ini akan terjadi wahai Abu Abdurrahman? Beliau berkata, bila banyak para qurra kalian, para penghafal Al-Qur'an. Wa qallafu fuqaha'ukum namun sedikit orang fakih yang faham terhadap agama Wa kathurat amwalukum dan harta kalian banyak melimpah. Wa qalla umana'ukum orang-orang amanah sedikit. Dan dunia dicari dengan amalan akhirat. Menjadikan amalan akhirat sebagai jembatan mencari dunia. Dan ketika seorang mempelajari ilmu bukan lagi karena tujuan agama. Kata Syekh al fawzan hafizahullah taala ini merupakan asar yang sangat agung dari kalam Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari ucapan beliau sahabat yang mulia Abdullah Ibni Mas'ud Kata beliau, "Kaifa antum ay kaifa yakunu halukum?" Bagaimana nanti keadaan kalian, kondisi kalian? Di saat fitnah menyelimuti kalian, sampai-sampai anak kecil tumbuh kembang di tengah-tengah fitnah. Orang besar menjadi tua, bergumul dengan fitnah itu. Artinya benar-benar fitnah itu tidak dirubah. Tidak ada pengingkaran. Tidak ada upaya pembenahan. Sampai mengakar Akhirnya orang-orang jahil menganggap itu adalah sunnah. Fitnah dalam artian berbagai penyimpangan, berbagai macam kesesatan, atau berbagai macam perkara yang menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara menyimpan dari perbuatan-perbuatan bid'ah <clears throat> yang akhirnya orang-orang jahil menang, menyangkanya sebagai sunnah. Kata beliau, فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ Kalau dirubah, ada orang yang ingin berusaha membenahi dari perbuatan bid'ah yang sudah dianggap sunnah itu. Kila akhirnya dikatakan turikat sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. ini benar-benar sunnah itu dianggap bid'ah, bid'ah itu dianggap sunnah. Ini akan terjadi di akhir zaman. Bila ada orang yang mengajak kepada sunnah Rasulullah, mereka akan mengatakan, ini ahli bid'ah, ini khawarij. ini wahabi. Ini bahasa syekh seperti ini. Hada mubtadi'un, hada au kharijiyun, au wahabiyun. Menggelari mereka dengan gelar-gelar buruk. Liannahu khalafa ma'alaihin nasu. Karena ia menyelisihi apa yang dilakukan oleh manusia, yang dipegang, yang diyakini oleh manusia dan kebiasaan mereka. Dalam kondisi kita tahu bahwa yang dituntut adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan kepada pendapat manusia, bukan kepada kebiasaan orang banyak. Maka di sini menunjukkan bahwa apa yang menjadi pijakan orang, yang menjadi kebiasaan orang banyak, ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah, sebagai pedoman, sebagai patokan, sebagai alasan, sebagai dalil. Kalau nyata jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun manusia sudah turun temurun mewarisinya, melakukannya, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Maka ini wajib untuk menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau sudah mengakar, sudah tertanam dalam akal-akal manusia, mereka akan menyangkanya sebagai sunnah sehingga mereka pun berupaya membelanya. Sampai-sampai mereka mengatakan sunnah sudah dirubah karena kejahilan. Maka dari sini menunjukkan sebuah kewajiban kepada kita agar bersegera mengingkari perbuatan-perbuatan yang menyimpang perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh teladannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajuzu as-sukutu anha, tidak boleh diam. Karena kalau diam dan didiamkan, manusia akan saling mewarisi dari satu generasi ke generasi setelahnya dan mereka akan menganggapnya sebagai hujah bahwa itulah kebenaran hakiki. Lantas kemudian orang-orang bertanya, Wa mata dalika ya Aba Abdurrahman, kapan yang seperti itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Ini kunyah beliau, kunyah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Termasuk generasi awal yang masuk Islam beliau radhiyallahu anhu min as sabiqina al-awwalina ilal Islam. Maka beliau menjawab, "Idza kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum." Bila banyak orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an, hafalannya banyak, tapi fakihnya sedikit. Orang yang faham agama, yang mengerti hukum-hukum agama, Dan itulah yang dinamakan fikih. Yaitu pemahaman tentang agama yang Rasulullah katakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agamanya. Dan Allah Azza wa Jalla katakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan sekelompok orang yang mereka bertafaqquh fid din, mempelajari agama? anjuran agar bertafaqquh fiddin dalam ayat ini. Kata Syekh menyebutkan falam yakul jalla wa ala Allah tidak mengatakan liyahfadhu au liyaqra'u agar mereka bisa hafal, mereka bisa membaca. Wa inna ma qala tapi yang Allah katakan adalah liyatafaqqahu fiddin agar mereka mendalami agama memahaminya. Maka yang menjadi tolak ukur, menjadi patokan adalah fikih dan pemahaman. Fikih dan pemahaman mengerti apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Hafidahullah وأما الذي يحفظ النصوص ويقرأها ويكثر المطالعة أو يكثر المطالعة في الكتب دون أن يفهمها Adapun orang yang hafal nas, hafal dalil, membacanya banyak menelaah dalam kitab-kitab tanpa memahami, fahuwa minal qurra wa laysa minal fuqaha. Maka dia disebut sebagai qurra, orang yang pandai membaca, tapi bukan fuqaha. Orang yang faqih, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Yang begini di akhir begini ini di akhir zaman nanti banyak. Banyak para qurra mereka hafal hadis, hafal nas, menelaah dalam dalam kitab-kitab. Tapi tidak punya fikih, tidak punya pemahaman. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para ulama semakin sedikit, faqih semakin sedikit di akhir zaman. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan Allah la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta dicabut dari hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama hatta إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا hingga atau sampai ketika tidak tersisa seorang alim orang yang berilmu ulama maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil yang tidak mengerti tentang agama Fasu'ilu mereka otomatis akan ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka di sini menunjukkan bahwa ketiadaan para fuqaha di tengah masyarakat Ketiadaan ulama di tengah-tengah masyarakat adalah bahaya besar. Sebagaimana pula menunjukkan bahwa keberadaan para qurra orang yang pandai baca yang punya hafalan banyak ini tidak cukup. Tidak cukup untuk membuat kenyang. Bahkan bisa jadi yang muncul adalah kemudaratan. Kalau yang tersisa orang-orang seperti ini, mereka akan berfatwa tan tapi tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Bani Israel sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 78 Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, tidak mengerti tentang Alkitab kecuali hanya angan-angan. Dan tiada lain kecuali mereka hanya berprasangka semata. Kata Syekh menyebutkan fal wal amani hiyal qiraah. Amani itu yang aslinya asalnya atau artinya adalah angan-angan hiya al qiraah bacaan. Fayaqrauna katsiran mereka banyak membaca. Banyak membaca walakinnahum la yafhamun. Tapi tidak faham maka wajib untuk bertafakuh mempelajari dengan pembelajaran mendalam terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan talaki dari para ulama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Maksudnya kenapa mereka tidak melakukan safar kepada Rasul dan kepada para ulama? Liyatafaqahu fid din untuk bertafaqquh fid din. Mendalami agama karena memang ini yang diharapkan, pendalaman agama. Bukan sekedar hafal saja. Hafalan bukan berarti tidak berguna, berguna, sangat berguna. Tetapi hafalan itu sebagai wasilah menuju fikih. Hafalan itu sebagai wasilah menuju menuju fikih. Bahkan subhanallah dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Berapa banyak pembawa fikih seseorang meriwayatkan hadis misalnya. Tapi dia bukan seorang faqih, seorang yang faham tentang agama itu. rubba hamil fiqhin dan bisa jadi pula ada orang yang dia membawa fikih dia punya pemahaman, tapi ilaman huwa afqahu minhu. Ia membawanya, ia menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih, yang lebih berilmu dibandingkan dia, yang lebih mudah faham dan lebih mudah mengerti. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba muballaghin au amin sami'in." Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya, muballag bukan mubaliknya tapi mubalak orang yang disampaikan kepadanya yang diberitahu yang diceritain ini lebih memiliki perhatian yang lebih dibandingkan orang yang mendengarkan langsung di majelis tapi bukan berarti ini menghasung agar enggak ya enggak usah ke masjid, enggak usah ke majelis, enggak usah ke tempat pengajian lah bukan begitu maksudnya. Kata Syekh menyebutkan, Faqad yasma'ul mar'u wa yahfadhu duna wa'i. Terkadang ada orang yang mendengar, menghafal, tapi tidak punya perhatian. Tidak fokus. Tetapi boleh jadi terkadang dia menyampaikan kepada seseorang apa yang dia dengarkan, apa yang dia hafal. Ternyata dia seorang faqih, ya arifu ma'nahu yang tahu makna kandungan makna dari apa yang dia sampaikan tersebut. Dari apa yang dia yang dia sampaikan. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Uh, yang bisa kita baca dalam kesempatan ini masih tersisa tinggal sedikit sebetulnya dari syarah hadis yang ke-98 ini. Namun insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.